masih bisa dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya yaitu Masjid Baitullah maka ini sebuah nikmat yang sepantasnya kita syukuri maka kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempatan, waktu, tenaga pikiran kita dan majelis kita sore hari ini betul-betul membawa manfaat dan faedah serta keberkahan bagi kita semuanya. <clears throat> Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar mengingatkan kita sudah berada di akhir-akhir uh, bulan Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah dan sebentar lagi akan memasuki bulan uh, Rajab. Sesudah itu bulan Sya'ban, lalu bulan Ramadan. Maka saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya bisa berjumpa, bisa mengisi bulan Ramadan dengan berbagai amal ibadah sehingga Allah berkenan memberikan kita derajat takwa, menghapus dosa kita dan memberikan kita keutamaan malam qadar atau lailatul qadar. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Nasihatil Nisa pada sore hari ini. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sampai halaman 22, betulkah? Baik, kita lanjut sekarang halaman 23. Bab kita masih al-hassu 'alal ikhlasi wal muhafazah 'alal waqt anjuran supaya ikhlas dalam setiap keadaan dan ibadah kita lalu berupaya sebaik mungkin menjaga dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya pada halaman 23 di akhir atau paragraf terakhir fasihatu tu'inul muwaffaqi maaf tu'inul muwaffaqa ala syu'uni dinihi wa dunyah kesehatan bisa membantu orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai urusan agama dan dunianya. Wa qad qala siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah meridhoinya pernah berkata, "Kama 'inda Ibnu Majah bi sanadin hasan" sebagaimana tersebut dalam Sunan Ibnu Majah <clears throat> dengan yang hasan. Sallallahu al-mu'afah mintalah kepada Allah kesehatan. Fa innahu lam yu'ta hadun ba'da al-yaqini khairun minal Sungguh tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seorang pun yang lebih baik sesudah keimanan kecuali kesehatan. Artinya kesehatan adalah nikmat terbaik sesudah keimanan. Maka kita kalau diberi kesehatan pada sore hari ini sampai hari ini lahir dan batin kita, pikiran kita, maka ini sebuah nikmat sesudah nikmat keimanan dan keislaman yang Allah berikan kepada kita. وما من إنسان تقي فرط في وقته وصحته Setiap orang yang bertakwa Tidak sepantasnya Membuang-buang waktu dan kesehatannya Walam yagtanimha Dan Tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya Setiap orang yang bertakwa Apabila dia menyia-nyiakan waktunya, kesehatannya dan tidak menggunakan tidak menggunakan untuk berbagai amal kebaikan illa nadima wa tahassara wa hazina wa baka pasti dia akan menyesal ya dia akan bersedih dan dia akan menangis kalau tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan ini serta kesehatan dengan sebaik-baiknya pasti kita akan menyesal mengapa waktu tidak akan terulang kembali. Selalu dia berjalan. Maka kita upayakan sebaik mungkin kesehatan dan waktu luang itu untuk mengambil faidah e, eh, dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menyesal, agar kita tidak bersedih dan menangis. Wasaidu man ta'adha bi Sedangkan orang yang berbahagia Orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain bisa menerima nasihat dari orang lain. <clears throat> Walaysa man ta'adha bihi ghairuh, bukan orang yang dijadikan sebagai pelajaran bagi orang lain. Bukan sebagai orang yang uh, orang lain mengambil uh, pelajaran darinya. Artinya jadilah kita pandai-pandai mengambil pelajaran dari orang lain ketika dia mungkin uh, menyesal. Oh, jangan sampai kita seperti dia. Kalau dia bersedih Jangan sampai kita seperti dia Ya gara-gara Tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya Wadhalikal faragu Sayuslabul yawma awgadan Kesempatan itu pasti akan hilang hari ini atau besok Akan diambil hari ini atau besok Hari ini kita sudah di sore hari Sebentar lagi berganti hari Besok Ya mungkin dengan berbagai kesibukan kadang-kadang kita tidak sempat berzikir, tidak sempat uh, ini dan itu. Lihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Badiru bil a'mali fitana." Bersegeralah melakukan berbagai amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah. Kakita'il lailil muzlim bagaikan malam bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Fitnah itu datang sering atau bahkan sulit untuk diketahui, tidak diduga sebagaimana malam yang gelap gulita yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira bisa jadi seorang pada pagi harinya menjadi orang yang beriman lalu sore harinya berubah menjadi orang kafir wal iyadu billah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya ia jual agamanya dengan sedikit kesenangan dunia naudzubillah min dzalik Mengapa berbagai fitnah betul-betul luar biasa dan saat ini di zaman ini berbagai macam fitnah pemikiran, ada kekuasaan, ada e, materi, ada wanita, ada macam-macam kesenangan-kesenangan yang lainnya. Kalau kita lihat berita, kadang-kadang e, betul tidaknya yang jelas ada berita orang-orang yang dahulunya muslim, naudzubillah min dzalik, hanya gara-gara ini dan itu berubah menjadi kafir. Itu sudah mulai tampak. Makanya kata Rasulullah badiru bil a'mali fitana Bersegeralah untuk melakukan berbagai amal kebaikan sebelum datang fitnah-fitnah yang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, sulit untuk diterka, tidak bisa diduga. <clears throat> mumpung masih muda, mumpung masih bujangan, mumpung masih banyak waktu luang, kita gunakan sebaik mungkin agar tidak terpedaya. Wa kana min tawjihatil walid rahimahullahu dan di antara nasihat-nasihat dari ayah kami yaitu Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i, ayah dari eh, Syekhah Ummu Abdullah binti Syekh Mukbil. Beliau mengatakan ijtahidu sungguh-sungguhlah kalian gunakan waktu, tenaga, pikiran dan semua yang anda miliki qabla an ta'tiyakum as-sawarif sebelum anda didatangi berbagai kesibukan, berbagai tugas, berbagai pekerjaan, berbagai hal yang melupakan Anda, yang menyibukkan diri Anda. Kalau sekarang mungkin mahasiswi, ya meskipun dia sibuk, tapi kan baru sibuknya apa? Paling kuliah. Ya, sibuk kuliah. Gunakan waktu sebaik-baiknya, gunakan kesempatan, kesehatan sebaik mungkin sebelum banyak nanti pekerjaan tugas yang luar biasa sebelum menikah. Kalau sudah menikah, waktunya pasti sebagian untuk suami. Belum lagi nanti kalau punya anak, dibagi lagi dengan anaknya. Belum lagi nanti kalau anaknya tambah, belum lagi kalau ya suaminya punya istri lagi. Pikirannya ya. Jadi tambah-tambah, mumpung sekarang masih sendiri, ya, mumpung masih sendiri, gunakan sebaik mungkin. Cari bekal ilmu yang bermanfaat, ya, beramal sebanyak-banyaknya. Belum tentu nanti kita bisa beramal yang sama. Contoh, sekarang ini mungkin rajin mendatangi pengajian. Ketika anti ya, atau Anda sudah menikah, belum tentu mungkin dibawa sang suami ke pelosok ya, hutan ya, mungkin Kalimantan atau Irian, Papua sana. Tidak setiap ya, saat atau tidak di setiap tempat ada kajian. Atau mungkin nanti punya anak banyak Ya tidak sempat meskipun ada banyak pengajian mungkin repot dan seterusnya Mumpung ya ini diantara uh, eh, nasihat dari Syekh Mukbil kepada putrinya dan juga kepada yang lainnya Ijtahidu bersungguh-sungguhlah gunakan waktu kesempatan kesehatan sebaik-baiknya Untuk mengambil faedah agama dan dunia kita Qabla antaktiyakumus sawarif sebelum datang kepada kalian berbagai kesibukan, pekerjaan, tugas, hal-hal yang menyibukkan lainnya. Wal masyagilu tatanafa ma'a talabil ilm. Dan kesibukan itu pasti akan bertentangan dengan uh, upaya mencari ilmu. Wal mudzakaratu wal hifdzu khususan wal mudzakarati wal khususon khususun dan secara khusus akan bertentangan dengan upaya kita untuk bermudzakarah, yani eh, belajar kembali, mereview, memurajaah wal menghafal. Coba kalau saat ini paling sibuknya kuliah lah Mungkin dari jam 7 sampai jam 1 Mungkin jam 2, kadang jam 3 Selain itu ya paling pikirannya Ya Eh, apa kalau mahasiswi ya cukup makan paling sudah belajar dan seterusnya tapi kalau nanti sudah punya suami ya harus begini harus begitu punya anak kapan waktunya untuk murojaah kapan waktunya untuk menghafal mulai berkurang idza kasurat apabila kesibukan itu semakin banyak fa innahu eh, maaf fa innaha tudaifu dzakirah atau tudaifu dzakirah Semakin banyak kesibukan akan melemahkan daya ingat kita. Karena apa? Kesempatan untuk mereview mengulang lebih sedikit. Walihada ba'dul ulama lamma waliyal qada'a kasyarik Ibni Abdullah An-Nakhai sa'a Oleh karena itulah ini kenyataan di antara ulama yang sudah terkenal keilmuannya tentu saja, begitu mereka diberi jabatan menjadi hakim, menjadi qadhi, ya namanya jika si jabatan menjadi qadhi atau mungkin menjadi menteri atau mungkin menjadi orang-orang eh, uh, yang mempunyai wewenang dan kekuasaan, pasti dia akan disibukkan oleh pekerjaan itu. Sehingga apa? Sehingga hafalannya menjadi berkurang. Di antaranya yang disebutkan oleh beliau adalah syarik Ibn Abdullah An-Nakhai Seorang ulama Ketika beliau diberi jabatan atau tugas menjadi qadi Tentu hafalannya berkurang Mengapa? Karena kesempatan untuk murojaah berkurang Dan ilmu itu tetap harus diulang Nah, mumpung kita masih ada kesempatan, belum banyak kesibukan, demikian. Apa sebabnya bisa babis syawagil? Karena banyak e, kesibukan, banyak tugas, banyak ini dan itu. Wa sebagian ulama juga lamma waliyal qada'a izdada ilman tapi yang lain ketika bertugas atau diberi jabatan menjadi hakim justru ilmunya semakin bertambah mengapa fa ayyu mas'alatin tu'radu lahu yabhasuha karena setiap masalah yang disampaikan kepadanya namanya seorang hakim pasti banyak persoalan, banyak problem, banyak Eh, kasus. Setiap kasus yang diberikan dia pelajari, dia bahas, dia cari, maka kesempatan itu justru digunakan untuk menambah ilmu. Di antaranya adalah kal Imam Syaukani. Sebagian alimam Imam Syaukani ilmunya semakin bertambah meskipun beliau menjadi seorang qadi misalnya. Karena apa? Digunakan kesempatan untuk membahas atau Eh, memurojaah wal barakatu minallah tetapi sesungguhnya keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya wa innal waqta saminun aghla wallahi minal milyarat waz zahabi wal fiddah kata beliau kata penulis waktu adalah harta atau uh, uang atau harga yang demi Allah lebih mahal dari bermiliar-miliar atau lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada perak. Waktu kita dibeli satu miliar, boleh nggak? Ya, Mas Eno, hidup anda sekarang saya hentikan. <laughs> Ya, saya ganti dengan satu miliar, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Seandainya kita tahu hidup anda saya kurangi ya satu tahun, tak kasih satu triliun, mungkin tidak mau kita. Jadi waktu itu harta yang sangat-sangat berharga, saminun aghla minal miliarat. Harta yang lebih mahal daripada sekedar uang miliaran atau emas ya, atau perak. Wa ma minhu la yumkinu tadarukuhu. Setiap waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan terulang kembali. Tidak mungkin akan kita jumpai lagi. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat kecuali apabila ada seorang eh, seorang ada seekor onta yang bisa masuk ke lubang jarum. Kalau ada onta masuk ke lubang jarum baru ya, ada juga waktu yang bisa terulang. Wa ma'adzalik Meskipun kenyataannya seperti ini apa? Bahwa setiap detik, setiap menit, setiap saat yang sudah berlalu tidak mungkin terulang lagi. Semua orang tahu ini. Semua orang tahu. Sadar, paham, tetapi wa ma'azalika meskipun begitu faqalla man ya'rifu qadrah. Sedikit orang yang mengetahui ya eh, apa namanya? betapa pentingnya, betapa besarnya waktu itu harganya. Sehingga dalam kenyataannya betapa banyak orang menghabiskan waktu untuk kongko-kongko, ya, rokokan kalau yang laki-laki, ngobrol-ngobrol, kemudian ya ya kesana kemari yang tidak berguna. Padahal mereka tahu bahwa waktu tidak akan mungkin terulang, tetapi mereka tidak paham, tidak menghargai waktu. Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba binafsika antar'am amal hamal Sesungguhnya mereka telah menyiapkan kepadamu atau untuk dirimu satu perkara satu urusan seandainya engkau memahaminya ya maka jagalah ya dirimu jangan sampai ya engkau sia-sia dan terlantar Artinya jangan sampai kita menggunakan atau menghabiskan waktu ya tanpa ada gunanya sehingga menelantarkan diri kita. Wal nakun kama qila oleh karena itulah mari kita menjadi orang-orang sebagaimana yang disebutkan fakun rajulan rijluhu fit thara. Jadilah engkau seorang yang kakinya ya tegar kokoh menghujam di tanah wa himmatihi fis suraya fis suraya sedangkan cita-citanya tinggi berada di langit atau di bintang-bintang di langit atau setinggi bintang-bintang di langit artinya apa ketika kita meskipun kita ini berada di bumi tapi punya cita-cita setinggi langit apa maknanya Hendaknya kita berusaha menggunakan waktu kesempatan sebaik mungkin seoptimal mungkin ya untuk mencapai cita-cita tersebut. Summa awqatuna milkun lillahi azza wa jalla. Padahal pula kita mengetahui bahwa waktu, umur, kesempatan itu yang diberikan kepada kita sesungguhnya adalah milik Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia. وما كان ملكا لله فإنه لا يجوز تصرف فيه إلا بإذنه Setiap milik Allah tidak boleh kita habiskan, tidak boleh kita belanjakan, tidak boleh kita gunakan kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk waktu hendaknya kita gunakan ya sesuai dengan yang diizinkan oleh Allah. Mengapa? Karena waktu itu milik Allah. Yaqulu Rabbuna fi kitabihil aziz Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitab Al-Quran yang mulia Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan Sesungguhnya salatku Kurbanku Hidupku dan matiku Semata-mata milik Allah Rabb semesta alam Artinya hidup kita milik Allah subhanahu wa ta'ala Fahrisi ala waktik karena itulah gunakan sebaik mungkin waktumu. Wa'murihi dan gunakan sebaik mungkin waktumu itu bikulli khairin untuk menggapai segala kebaikan. Fa innahu ra'su malik. Karena waktu adalah modal utamamu. Modal kita adalah waktu yang paling utama. Wa khususan qabla injabil atfal khususnya qabla injabil atfal khususnya sebelum anti khususnya ini wahai kaum wanita sebelum Anda memiliki anak-anak Mengapa li annal faragha yakunu aksar ketika Anda masih bujang masih belum punya suami apalagi belum punya anak waktu Anda kesempatan Anda lebih banyak bi khilafil lati ladaiha atfal Berbeda dengan wanita yang sudah punya anak, apalagi anaknya banyak. Fa innaha la takunu kadzalik. Dia tidak lagi mempunyai waktu yang banyak. Fahiya tujazzi'u waqtaha. Dia bagi-bagi waktunya untuk suaminya, untuk anaknya, untuk ini, untuk itu. Wallahu musta'an. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wa akhtimu hadzal mawdu'a biqauli syair. Bab ini akan saya tutup dengan ucapan seorang penyair al-waqtu anfasu ma unita bihifzi waktu adalah harta yang hendaknya paling Anda jaga wa arahu ashala ma alayka yadhi dan aku perhatikan waktu itu betapa mudahnya ya eh, sia-sia uh, sia -sia atau hilang darimu oleh karena apa? Karena waktu itu betapa cepatnya, betapa mudahnya dia berlalu, hilang, habis. Maka hendaknya betul-betul ya kita jaga dengan sebaik-baiknya. Wa yaqulul akhar yang lain juga berkata, "Utlub belajarlah, carilah ilmu, carilah kebaikan. Wala tadjaran min matlabin dan jangan sekali-kali bosan untuk mencari ilmu, mencari kebaikan." mencari hidayah. Fa'afatu talibi ayyad dajjara. Maaf. Fa'afatu talibi ayyad jara. Karena eh, bencana yang biasa menimpa seorang pencari ilmu adalah rasa bosan. Ya, bosan, malas, ya, eh, tidak punya semangat. Itu biasa demikian. Mengapa? Ah, gitu-gitu aja, pengajian paling juga gitu-gitu aja. Enggak lucu, ya, enggak dapat duit, ya. Sudah ngaji berlama-lama sejak pertama ada ke rumah sampai sekarang juga belum dapat jodoh. Ah, misalnya kan. Jadi bosan, ya. Maka kata beliau, belajarlah, belajarlah, carilah, carilah dan jangan sekali-kali ya bosan, malas atau mundur <clears throat> karena kebiasaan atau biasanya penyakit atau e, bencana yang menimpa seorang pencari ilmu adalah rasa bosan. Ala taral habla bitakrarih fi sakhrati samai qad athara. Perhatikan. Sebuah tali yang senantiasa digesekkan ya pada batu yang sangat keras pasti dia akan memberikan bekas. Ya, jadi apa artinya? Semangatnya yang membara. Meskipun barangkali modal kita sedikit, waktu kita sebentar, tetapi kalau betul digunakan terus, terus, terus, terus tanpa ada rasa bosan, pasti akan punya hasil. Sebagaimana tali, ya, eh, yang kita gesekkan atau kawat gitu ya kecil, yang kita ikatkan atau kita gesekkan di terus berulang-ulang pada batu, meskipun batu itu keras, pasti pula akan membuahkan hasil lama kelamaan demikian. Selesai bab al-hassu 'ala al-ikhlas wal muhafazati al-waqt, anjuran supaya menjaga eh, eh, ikhlas dan menjaga waktu. Kita lanjut halaman 25 di buku ini yaitu bab hifdzul lisani wa fadluh. Menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan. Tentu lisan atau kemampuan kita berbicara merupakan eh, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut di dalam surah Luqman ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah dan Allah telah melimpahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya zahiratan yang lahir wa batinah dan yang batin. Yang lahir dan yang batin. Allah telah melimpahkan nikmat itu kepada kita. Subhanallah. Coba kita hitung berapa nikmat yang kita miliki. Tidak bisa kita hitung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, tidak mungkin kalian bisa. Rambut kita berapa? Mata kita dua, harga berapa? Alisnya, ya, hidung, apalagi bibir, pipi, telinga, dah, semuanya dah. Ya, belum kukunya saja, belum tangannya, jarinya, masya Allah, luar biasa mahalnya. Itu yang lahir, yang batin, yang di dalam hati kita, jantung kita, masya Allah, ginjal, semuanya. Belum lagi nikmat batin ada hidayah, taufik, ya, akal sehat kita, masya Allah, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Ini diantara nikmat yang disebutkan secara umum, lahir maupun batin. Belum lagi rezeki, belum lagi rumah, mobil, masya Allah semuanya luar biasa. Kenikmatan alam, fasilitas yang serba gratis, tidak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Wa min dhimni hadhihi ni'ami di antara nikmat-nikmat ini al-lisanu yaitu lisan atau lidah. Ini alat wicara kita akramallahu bihi abdah Allah Subhanahu wa taala memuliakan hambanya dengan memberikan nikmat berupa lisan wa yu'abbiru amma fi nafsih. Allah jadikan lisan ini sebagai alat untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam benak kita. Coba kalau kita tidak ngomong, bagaimana mungkin Mas Seno tahu isi hati anti? Ya nggak tahu diam saja. Ya nggak tahulah. Ya, tapi dengan adanya lisan, ya, anak siap. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Jadi kalau diam, ya nggak tahulah. Maka ini nikmat, ya, fasilitas alat untuk mengungkapkan isi hati setiap orang. Subhanallah. Kama qala ta'ala Ar-Rahmanu 'allama al-Qur'an Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang mengajari atau yang mengajarkan Al-Qur'an yang menciptakan manusia 'allamahul bayan dan mengajarinya al-bayan penjelasan. Wa yaqulu 'azza wa jalla mumtinnan 'ala 'abdihi idh ja'ala lahu lisanan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ketika memberikan nikmat kepada hambanya yang berupa apa? berupa lisan Allah jadikan ada sebuah lisan padanya Allah menciptakan manusia lalu Allah memberi lisan padanya alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata satu lisan dan dua bibir subhanallah di antaranya adalah lisan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita Al-lisanu qad yarfa'u sahibahu bisababihi ila a'la darajat. Lisan atau lidah itu bisa jadi mengangkat pemiliknya sampai derajat yang paling tinggi. Kapan itu? Wa yakunu dzalika idza sarafahu fil umuril khairiyyah apabila pemilik lisan tadi orang yang memiliki lidah yang Allah limpahkan kepadanya tadi apabila ia gunakan untuk perkara-perkara kebajikan maka dengan sebab lidah yang ia gunakan untuk melakukan berbagai kebajikan itulah maka dia akan menggapai derajat yang paling tinggi min du'ain di antaranya dengan berdoa wa qiraatil Qur'an membaca Al-Qur'an wa fid da'wati ila Allah mengajak umat manusia supaya beribadah hanya kepada Allah wa fit ta'lim mengajarkan ilmu wa nahfi dhalik dan juga amal-amal kebajikan yang lainnya wa bi ibaratin ukhra atau dengan ungkapan lain idza sarafahu fima yurdillah azza wa jalla apabila ia gunakan untuk melakukan berbagai amal yang membuat Allah menjadi ridho. Mislun nutqi bit tauhid, misalnya mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini ucapan lisan dan itu membuat Allah ridho. Dengan catatan idza tawaffarat baqiyatus syurutil majmu'ah apabila ucapan seseorang la ilaha illallah itu betul-betul ya terpenuhi syarat-syarat yang terkumpul di dalam bait syair berikut ini fi ilmun dengan ilmu yakinun yakin wa ikhlasun ikhlas wa sidquka ma mahabbatin dengan jujur dengan penuh cinta wa qiyadin tunduk wal qabulilaha dan menerima dengan sepenuh hati. Ini silakan diulang kembali tentang syarat-syarat ya uh, syahadat atau syarat-syarat uh, syahadat la ilaha illallah. Ini disebutkan di antaranya diringkas dalam uh, bait syair ini. Bal hadha an-naw'u afdalu ma yantiqu bihi lisan Bahkan kalimat tauhid ini, ucapan la ilaha illallah merupakan amalan atau jenis amalan yang paling utama yang bisa diucapkan oleh lidah kita. Wa fi sahihain di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat <clears throat> Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Keimanan itu ada 60 sekian cabang. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah yang paling utama dari 60 sekian cabang itu adalah ucapan dan ucapan berarti amal amal lisan, amalan lisan. Qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu amalan tangan kita, amalan jawareh amalan anggota badan kita. Itu yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan. Yang paling tinggi ternyata amalan lisan. Masya Allah. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu salah satu cabang keimanan. Wabihi yuhassalul fawzu wal falah. Bahkan dengan lisan atau dengan sebab lisan keberuntungan dan kebahagiaan pun bisa digapai. Faqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yad'u qaumahu ila dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak, menyeru, mendakwai kaum beliau, orang-orang kafir Quraisy untuk melakukan ya atau mengucapkan kalimat tauhid ini. Wa yaqul beliau bersabda, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." wahai kaumku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tuflihu niscaya kalian beruntung. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah an tariq Ibni Abdullah Al-Muharibi radhiyallahu anhu wa huwa fi sahih al-Musnad. Dan ini disebutkan oleh eh, Syekh Mukbil di dalam As-Sahihul Musnad. Contoh amal perbuatan yang bisa dilakukan oleh lisan atau lidah kita adalah wa mislu dzikri di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala rabbuna fi kitabihil aziz. Sebagaimana tersebut di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya ila qaulihi wadh-dhakirina Allah katsiran 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Baik laki-laki maupun perempuan A'addallahu lahum Allah sediakan bagi mereka Maghfiratan ampunan Wa dan pahala yang sangat besar. Berzikir dengan lisan. Subhanallah. Warawal Imam Ahmad fi Musnadih Imam Ahmad meriwayatkan hadis dalam Musnad beliau wa Tirmidzi begitu pula Imam Tirmidzi wal lahu dan hadis ini yang beliau sebutkan adalah redaksi dari Imam Tirmidzi an Abi Darda radhiyallahu an Abi Darda radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala unabbiukum bi khairi a'malikum maukah kalian aku beritahu amalan terbaik kalian wa azkaha 'inda malikikum amalan yang paling suci di sisi Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala wa arfa'iha fi darajatikum amalan yang paling tinggi derajatnya bagi kalian wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal wariq lebih baik bagi kalian amalan ini daripada kalian in menginfakkan emas atau perak wa khairun lakum min an talqau aduwakum fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum bahkan amalan ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian berjihad fi sabilillah Ima kalian bisa memenggal mereka atau kalian dipenggal oleh mereka. Lebih tinggi daripada berjihad, lebih tinggi daripada mati syahid. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Oh ya, tentu wahai Rasulullah." Qal beliau bersabda, "Zikrullah." Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Muadz bin Jabalin Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Ma syai'un anja min adzabillahi min dzikrillah." Tidak ada amalan yang lebih bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagaimana tersebut dalam As-Sahihul Musnad. Jadi apa? Zikir kata Mu'ad bin Jabal termasuk amalan yang paling bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. amalan lisan. Kita tidak perlu banyak tenaga, ya. Hatta orang kelaparan pun, orang sedang berpuasa, orang sedang sakit lemas pun bisa berzikir. Bisa berzikir karena tidak perlu tenaga yang banyak. Hatta kalau kita mengucapkan la ilaha illallah subhanallah, perhatikan baik-baik para jamaah. Ikhwati wa akhwati fillah azani wallahu ayyakum. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Apakah bibir kita bergerak? Tidak. Ya. Jadi bibir kita pun tidak bergerak, yang bergerak cuma lidah kita. Semua nggak bergerak kecuali lidah. Subhanallah, ini amalan khusus. Lidah. La ilaha illallah. Coba, ya semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bibirnya nggak bergerak. Ini merupakan apa? Kenikmatan dari Allah agar mudah diucapkan di antaranya. Ketika apa? Ketika akhir hayat seseorang di antaranya. Mungkin hikmahnya demikian. Mengapa? Cukup lidah yang bergerak, tidak perlu yang lain-lain. Subhanallah. Ya. Maka ini kemudahan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang lainnya yang bisa dilakukan oleh lisan kita, wa mislul istighfar. Di antaranya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira Sungguh-sungguh beruntung Ya Siapa saja yang kelak pada hari kiamat Menjumpai di dalam lembaran-lembaran catatan kebaikannya itu apa? Istighfar yang sangat banyak Berarti ini istighfar adalah salah satu amalan yang luar biasa ya besar pahalanya akhrajahu Ibnu Majah fi sunanih min hadis Abdullah ibn Busr. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunan beliau dari sahabat Abdullah ibnu Busr. Dan kalau kita lihat ya istighfar itu diperintah Nabi sallallahu alaihi wasallam Manusia yang sudah bersih dari dosa, diampuni seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang ketika masih berada di dunia. Bahkan sebelum beliau melakukan dosa itu atau kesalahannya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau masih diperintah li dan mohonlah ampunan wahai Muhammad atas dosamu. Nabi saja diperintah supaya beristighfar padahal sudah diampuni dosanya, apalagi kita yang dosa kita banyak, belum ada jaminan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah." Demi Allah, aku beristighfar mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Ini diantara amalan lisan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mislu di antara amal perbuatan yang lainnya adalah al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai tentu saja dengan kemampuan masing-masing. Fa innahu min asbabil falah. Karena perbuatan amar ma'ruf nahi munkar yang diantaranya dengan lisan itu salah satu sebab menggapai keberuntungan dan kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hendaknya di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan menyuruh perbuatan yang ma'ruf mencegah dari perbuatan yang mungkar dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Bahkan amalan lisan wa minas sadaqat termasuk sedekah. Jadi sedekah tidak mesti dengan harta. Ya, sedekah bisa dengan lisan kita. Kama fi sahihain min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau menyatakan kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap persendian orang wajib dia keluarkan sedekahnya. Dan di antara eh, hadis yang panjang itu wafihi di antaranya adalah ucapan amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin sadaqah. Melakukan amar ma'ruf nahi mungkar termasuk dinilai amalan sedekah. Berarti amalan dengan lisan. Sampai jam berapa kita? Sudah ya? <laughs> Jadi sudah eh, Satu lagi nih Satu, satu paragraf lagi Wa mislu Contoh yang lainnya adalah Husnil kalam Ucapan yang baik Fa innahu wiqayatun minan nar Ucapan yang baik ternyata bisa menjaga pelakunya Orang yang mengucapkannya dari api neraka قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه شعبه عفوا قال اخبرني عمرو عن خثيمه عن ادي بن حاتم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan neraka fata'awwadha minha wa وأشاح biwajhihi Kemudian beliau e, berlindung darinya dan berpaling dengan wajahnya. Summa dzakaron nar fa ta'awwadha minha wa ashah biwajhi. Diulang lagi. Faqala Syu'batu amma maratain fala ashuk. Artinya dua kali dalam riwayat ini kata Syu'bah tidak saya ragukan Iya dua kali mengucapkan ini. Semakal kemudian beliau bersabda ittaqun nar Jagalah diri anda dari neraka Takutlah kalian dari api neraka Walau bisyikri tamratin Meskipun dengan cara Hanya melakukan sedekah Separuh kurma Jagalah diri anda dari neraka ya, Takutlah diri anda dari api neraka Meski hanya melakukan sedekah Memberikan sedekah Sekedar separuh kurma Fa'illam tajid tapi kalau tidak punya ya separuh kurma aja nggak bisa. Ya, mungkin karena tidak punya duit, tidak punya rezeki, tidak punya harta yang lebih. Fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik sehingga apa? Anda terjaga terhindar dari api neraka. Mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bisa memanfaatkan seluruh nikmat yang lahir dan batin ini dalam rangka beribadah, berzikir dan bersyukur kepadanya termasuk di antaranya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita untuk tetap berkata-kata yang baik atau diam sehingga Allah berkenan dengan sebab nikmat lisan ini dijadikanlah kita hamba-hambanya yang ahli syukur, ahli zikir dan ahli ibadah dengan baik sehingga Allah berkenan memberikan kita ampunan pahala yang besar kelak di surganya.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 Ustadz berilah nasihat kepadaku agar aku bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi larangannya dan bersabar dalam melaksanakan perintahnya. Terima kasih sama-sama. Kita menasihati, saya nasihatkan kepada diri saya, kepada anti dan kepada semuanya. Mari kita bersabar untuk senantiasa menaati Allah dan Rasulnya. Karena waktu kita terbatas, Ya sementara tugas kita banyak. Di antaranya yang bisa saya nasihatkan, mohonlah selalu kepada Allah istiqamah. Di antara doanya adalah ya, jangan lupa atau usahakan semaksimal mungkin tidak lupa di akhir salat Anda sebelum salam. Sebelum salam, doa yang diajarkan uh, eh, Rasulullah kepada Muad bin Jabal ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka fala tada'anna ya dubura kulli salatin an Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma ya Allah a'inni tolong aku ya Allah bantu aku ya Allah mohon kepada Allah ala dzikrika untuk selalu bisa berzikir kepadamu wa syukrika selalu bersyukur kepadamu ya Allah wa husni ibadatik dan bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah ini jangan lupa ya usahakan di akhir salat kita sebelum salam yang kedua di antara doa yang dianjurkan yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita istiqamah karena hati ini bisa berbolak-balik kadang taat kadang ini dan seterusnya maka perbanyak doa kita atau paling tidak selalu kita baca يا مقلب القلوب Sabit qulubana ala dinik Ya Allah Zat yang membolak-balikkan hati Kokohkan, teguhkan hati kami Ya Allah Di atas agamamu Ya, di antara doanya itu Barangkali yang bisa kita sampaikan Ya nasihatnya barangkali ini Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah senantiasa Memberikan istiqamah kepada anti Ya di atas Al-Quran was sunnah Amin Bismillah Ustadz, bagaimana solusinya apabila rasa penyakit bosan dalam menurut ilmu telah ada di hati kita? Terkadang bosan itu karena metode dan teknik ustadz usahanya itu yang kurang difahami. Yang pertama, bersabarlah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin Saudaraku kalau kamu ingin punya ilmu Kamu tidak akan mungkin bisa menggapai ilmu Kecuali dengan enam perkara ini Saumbika an tafsiliha bi bayani akan aku sebutkan secara rinci dalam penjelasan berikut. Zakaun cerdas. Ini mahasiswi cerdas-cerdas, ya. Wahirsun semangat membara, rakus akan ilmu wastibarun sabar. Nah, dalam riwayat yang lain wajitihadun sungguh-sungguh. Kita gabung sungguh-sungguh dan sabar, harus sabar. Kadang-kadang ustadznya yang ngantuk, ya kita yang harus sabar. Kadang-kadang ustadznya terlalu cepat ngomongnya, nggak jelas, sonnya juga kadang-kadang nggak jelas, temennya ramai, anu, mungkin eh, materinya sulit atau mungkin terlalu banyak Eh, bercanda atau mungkin terlalu tinggi ungkapannya. Pokoknya sulit dah dipahami. Ya sabar. Ya, jangan bosan tadi karena memang musibah yang paling banyak menimpa penuntut ilmu adalah kebosanan. Alasannya banyak. Termasuk di antaranya adalah alasan pematerinya. Ya, harus sabar. wabul gotun dan biaya bekal ya wasuhbatu ustadzin ada gurunya pembimbingnya watulu zamani dan waktu yang lama itu diantaranya maka nasihat saya bersabarlah bersabarlah dan itu banyak nanti dengan kesabaran dan keyakinan pasti Anda akan menggapai cita-cita. Silakan dibuka dalam surat As-Sajdah. Wa minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin agama lama sabaru ketika mereka bersabar wa bi ayatina yuqinun dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami yakinlah wahai saudariku dengan sungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan ya ilmunya dan dengan sabar. Ya memang harus sabar. Kalau ustadznya, waduh, ustadznya ya, kalau ahad sore pekan ke satu ini boseni ustadznya ya sabar. Ya, sabar. Memang adanya seperti ini ya. Tolong diterima dengan ya meskipun terpaksa diterimalah daripada <laughs> nggak ada ya kalau memang nggak memungkinkan, cari ustadz lain. Nanti kita usulkan ke panitia. Eh, ini yang kaitannya dengan ilmu. Bismillah Ustaz bagaimana cara mengembalikan keterikatan hati dengan masjid dengan majelis ilmu yang telah mulai menjauh disebabkan oleh kesibukan dunia kuliah, tugas, lomba dan sebagainya mohon pencerahannya Ustaz semoga Allah memberikan hidayah ya kurangi kesibukan itu Ya kan? Kurangi kesibukan itu kalau memungkinkan. Kalau tidak, dan manage tadi bagaimana ya memanage waktu, memanage waktu. Lalu buatlah skala prioritas. Skala prior prioritas dan senantiasa tadi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah, lalu cari teman yang baik yang selalu memotivasi. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan ya mengembalikan keterikatan hati anti kepada majelis ilmu kepada uh, masjid Bismillah Ustaz semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada anda amin Begitu juga kepada anti Waktu kita semua sama iya 24 jam sehari Bagaimana jika seseorang hanya memfokuskan waktunya untuk hafalan Al-Quran Namun dia terkesan mengem, e, eh, mengesampingkan bidang lain seperti fikih, tauhid dan sebagainya Hanya terfokus pada Al-Quran saja Dengan dalih setelah selesai Al-Quran barulah melangkah ke bidang ilmu lainnya Bolehkah atau justru sebaliknya Hanya e, berjalan atau harus berjalan beriringan Sebelum Al-Quran tentu akidah dan keimanan dahulu disebutkan oleh salah seorang pemuda sahabat kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kami biasa bersama nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-imana qabla an nata'allama al-quran kami mempelajari keimanan sebelum kami belajar Al-Quran. Summa ta'allamna al-Quran fazdadna eh, fazdadna fazdadna imanan. Kemudian kami belajar Al-Quran, setelah itu bertambahlah keimanan kami. Tentu yang pertama masalah akidah. Ya, sebelum kita menghafal, hendaknya diperbaiki dulu akidahnya. Setelah itu menghafal, ya tentu saja berjalan beriringan karena Al-Quran pun isinya apa? Akidah, isinya uh, ibadah, isinya fikih, isinya hukum, isinya uh, macam-macam. Ya, ada kisah-kisah. Maka hendaknya beriringan. Tapi yang pertama kali adalah masalah akidah masalah keimanan kita pelajari lebih dahulu sambil kemudian menghafal. Adapun mungkin fikih, yang penting fikih-fikih praktis dahulu untuk amalan sehari-hari harus dong masa sholat, berwudu, ya, toharo dan seterusnya harus tahu. Meskipun sekedar praktis amalia tahu selesai nanti pendalamannya nanti. Tidak apa-apa. Sekarang fokus pada Al-Quran. Tapi bukan berarti tanpa belajar keimanan, tanpa belajar akidah, tanpa belajar tauhid. Belajar dong itu. Ya, belajar tetap belajar. Adapun pendalaman yang lain, ah mungkin nanti menyusul. Sekarang fokus pada hafalan. Jadi demikian boleh, tetapi bukan berarti menafikan secara mutlak. Ya, hal-hal penting dan prioritas tetap harus diutamakan. Wallahu a'lam Ini beda ini. <clears throat> isinya apa ini berbeda. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salah satu kesempurnaan salat adalah rapatkan ya. Bagaimana cara mendakwahkan hal tersebut? Sering saya temukan soft tidak rapat dan kaki tidak saling menempel Karena beberapa orang merasa tidak nyaman dengan hal ini Afan, terima kasih Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Jadi begini Berikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya, sampaikan. Maaf, Bu, maaf, Mbak. Maukah salat kita menjadi sempurna? Oh, mau dong. Maukah oh, salat kita khusyuk? Oh iya jelas. Tumakninah. Oke, masa ditanya seperti itu jelas dong. Oke, kalau begitu salah satu upaya agar salat kita khusyuk, sempurna dan tumaknina sebagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli. Rasulullah bersabda, "Sawwu sufufakum luruskan saf kalian fa inna tasfiyatas saffi min tamami salah." Karena kelurusan saf itu sebagai bagian kesempurnaan salat. Dalam redaksi yang lainnya fa inna tasfiyatas sufufi min iqamatis salah karena dengan meluruskan dan merapatkan saf itu bagian dari kesempurnaan menegakkan salat. Begitu pula Rasul menyatakan ya, ala tusaffuna kama tusafful malaikatu inda rabbiha? Maukah kalian membuat saf sebagaimana malaikat membuat saf di hadapan Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala? Oh mau ya Rasulullah, kaifa tusafful malaikatu inda rabbiha? Ya. Eh, beliau menyatakan Eh, eh, redaksinya redaksi ini maaf yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarassu menyempurnakan soft-soft yang pertama dan mereka yatara wa dan saling menempelkan, saling merapat di antaranya begitu. Ya, begitu pula dalam hadis yang lainnya disebutkan ya aqimus sufufa ya e, tegakkan saf ya kemudian e, wasuddul khalal e, tutup celah-celah rapatkan kaki ya wadaru furujatin lisyaiton jangan sampai ya ada celah-celah bagi syaitan dan seterusnya ini jelas sampaikan hadis itu caranya bagaimana sampaikan hadis dengan cara yang hikmah tidak menggurui kesannya tapi dengan cara yang baik ya sesuai dengan konteksnya, mungkin siapa orangnya. Yang lain uh, ini di luar tema. Ini ada Adakah syarat khusus Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adakah syarat khusus untuk melaksanakan puasa sunnah Daud? Misalnya harus dikerjakan minimal 3 bulan secara berturut-turut. Wallahu a'lam bishawab. Setahu saya tidak ada syarat khusus minimal sekian kali tidak. Yang jelas sehari puasa, sehari tidak begitu. Ya, adapun berapa lama wallahu a'lam bishawab. Eh, karena waktunya Eh, sudah eh, sore, mungkin kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah taala uh, beberapa pertanyaan yang belum terjawab kita upayakan dijawab pada pertemuan yang akan datang dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semuanya dan memberikan manfaat serta barokahnya amin ya rabbal alamin.